ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Bencana di atas Rontal. Dalam seri ke-173 ini, didukung oleh para pemain Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Edi Dosa sebagai Jaya Negara, Endah sebagai Indreswari, Eni Budiono sebagai Tribuana, Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Novia Mandagi sebagai Raja Patmi, Idris Apandi sebagai Ramapati, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. <coughs> apa kabar Mbak Yu? Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Ada apa lagi toh? Saya sendiri migrain nggak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok kumatung maten. Sawah jadi terbengkalai. Anak rumahnya sering kambuh, sering gak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam, wes. Walam, Mbak Yu. Wes tahu Empro toh? Obat tetes mangga ada probiotik itu. Apa kui? Lah ya wes, cepet beli Empro mengatasi berbagai macam penyakit, Mbak Yu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes Ya, buktinya menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Jaya Negara mengunjungi Puri Madukara. Sama halnya seperti Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi terkejut melihat kelakuan saudara tuanya yang tidak senonoh. Gadis remaja itu ternganga keheranan, kemudian menepiskan tangan Prabu Jaya Negara yang ingin meraba-raba pipinya. Ah, jangan, Kanda Prabu. Jauhkan tangan-tanganmu. <laughs> Raja Dewi, ada apa dengan tangan-tanganku, Dinda Raja Dewi? Tangan-tanganmu tidak senonoh. Sekalipun tidak senonoh, ini adalah tangan-tangan seorang raja. Siapa berani melawan tangan-tanganku? Hmm? Aku benci semua ini. <laughs> Pergilah, Kanda Prabu. Aku tidak mau memijitmu lagi. Cepat, pergi, Kanda. Tinggalkanlah aku. Ingat, Raja Dewi. Kau ingin memaksaku berbuat kasar, Hmm? Kanda Prabu, apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang kau kehendaki, Kakang? Dinda Raja Dewi. Sayang sekali kecantikanmu kalau harus menjadi milik orang lain. Mengapa bukan aku sendiri yang memilikinya? Kau gila. Kau tidak waras, Kanda Prabu. Aku. Aku adikmu sendiri, Kanda Prabu. Kita masih saudara. Oh, para dewa akan mengutuk perbuatanmu, Kanda Prabu. <laughs> para dewa tidak akan melihat apa yang kulakukan. Karena mereka pun sedang asik bercinta. Hmm? <laughs> Ayolah Dinda Raja Dewi. Ayolah. Tunjukkanlah senyummu. Perlihatkanlah wajahmu yang berseri-seri. Ayo, jangan sembrut seperti itu. Hmm? Kanda Prabu Jaya Negara. Kumohon jangan. Oh, jangan lakukan perbuatan tercela ini, Kanda. Kasihanilah aku. Adikmu sendiri, hmm. Kanda. Dinda Raja Dewi, mau kemana kau? Hmm? Mau lari? Hmm? Silahkan, silahkan. Dan aku akan menangkap. Hmm? Jangan, Kanda Prabu. Hmm. Lepaskan. Aduh, <laughs> lepaskan aku, Kanda. Kau gila. Kau sinting. Aku adikmu sendiri. Aduh. <laughs> Lepaskan aku, Kanda. Lepaskan. Lepaskan Jaya Negara. Lepaskan Jaya Negara. Thank you. kemudian menoleh ke arah pintu. Dan di sana sudah berdiri Putri Indreswari, ibu kandung Prabu Jayanegara sendiri. Prabu Jayanegara segera membungkuk dengan hormat di hadapan ibu kandungnya. Terimalah sungkem dan hormat hamba, Ibu Indreswari. Aku tidak sudi menerima sungkem dari seorang anak durhaka. Apa yang kau lakukan, Jayanegara? Perbuatan apa yang sedang kau lakukan ini? Saya hanya main-main saja, Ibu. Saya tidak bersungguh-sungguh. Nah, sekarang kau berdusta di depan ibu kandungmu sendiri. Kau mengira aku tidak melihat perbuatanmu. Kau mendekap-dekap adikmu sendiri. Kau berusaha menciuminya. Apakah itu pantas? Benar-benar memalukan. Tidak senonoh. Anakku Jaya Negara, Jin dari daerah mana telah merasuki jiwamu? Ingat, Jaya Negara, kau adalah seorang raja. Perbuatanmu sungguh-sungguh tidak pantas bagi seorang raja. Kalau sampai ada dayang-dayang atau emban melihat perbuatanmu dan mereka menceritakannya di luar sana, apa yang akan terjadi? Kau akan menjadi bahan tertawaan rakyatmu sendiri kau akan menjadi bahan olok-olok, bahan cemooh orang. Ya, mungkin mereka tidak berani terang-terangan mencela rajanya. Tapi apa yang akan mereka bisikkan di belakang punggungmu? Hmm. Prabu Negara itu raja yang tidak senonoh, raja kotor. Dia bermaksud kotor terhadap adik-adiknya sendiri. Ibu Indreswari, bukankah sudah saya katakan bahwa saya hanya sekedar main-main, Ibu. Saya sudah lama tidak bertemu dengan Dinda Raja Dewi maupun Dinda Tunggadewi. Saya kangen. Saya ingin memeluk adik-adik saya. <laughs> Apakah ini perbuatan yang tidak senonoh, Ibu? Jaya Negara, kalau kau berkata demikian kepada bawahan bawahannya mungkin mereka akan percaya. Tapi bagaimana kau bisa mendustai ibumu sendiri? Sudahlah, Jaya Negara. Jangan menutupi barang-barang yang berbau busuk. Akhirnya bau itu akan tercium juga. Lebih baik kau segera sadar. Bakarlah dupa yang harum. Mandilah air kambang setaman. Dan panjatkan puji-pujian kepada para dewa di atas kayangan. Supaya mereka memberimu terang di dalam hati. Jangan turuti hawa nafsu. Raja Dewi. Iya, Ibu Nda. Siswari. Maafkan kelakuan putraku ini. Untung aku segera datang. Kau tidak apa-apa, bukan? Tidak, Ibu. Saya tidak apa-apa. Jaya Negara, sekarang juga kau dipanggil menghadap Ibunda Ratu. Beliau menunggu di ruang Kaputren. Prabu Jayanegara melangkah diiringi ibu kandungnya dan putri Raja Dewi. Mereka berjalan menuju ruangan Kaputren. Ruangan itu tertutup dan cukup luas. Di tengah-tengah ruangan terletak sebuah meja pendek berukiran indah. Lantai ruangan terbuat dari batu pualam. Sehelai tikar pandan digelar dan Ibunda Ratu duduk di tengah dikelilingi beberapa orang wanita mereka adalah janda-janda almarhum Prabu Kertara Jasa Jayawardana. Putri Tunggadewi juga nampak bersama mereka. Prabu Jayanegara segera duduk bersila di depan Ibunda Ratu. Suasana hening sesaat lamanya. Ibunda Ratu nampak sangat murung. Prabu Jayanegara menundukkan wajahnya ketika pandan. Jayanegara. Ya, Ibunda Ratu. Lihatlah. Sekarang ini, kau duduk di depan para ibumu. Di sebelahku ini adalah ibu kandungmu sendiri, Putri Indreswari. Kemudian di sebelahnya, Putri Raja Patmi, ibu kandung Tunggadewi dan Raja Dewi. Kemudian di sebelahnya lagi, Putri Mahadewi dan yang duduk paling ujung adalah putri Pratnya Pramita. Mereka semuanya adalah ibu-ibumu. Mereka semua pernah mengasuhmu ketika kau masih anak-anak. Kau harus menaruh hormat kepada mereka semua. Iya, Ibunda Ratu. Baru saja kau membuat geger istana Kaputren. Tungga Dewi melaporkan kepadaku bahwa kau datang ke Puri Manganti dan ingin berbuat tidak senonoh kepadanya. Apa benar demikian, Jaya Negara? Tidak benar, Ibu Ratu. Saya hanya ingin sekedar bermain-main dengan adik saya. Ya, saya masih kangen karena sudah lama tidak pernah bertemu dengan adik-adik saya, Ibu Ratu. Jaya Negara, lebih baik kau berkata dengan terus terang Kau bicara disaksikan dengan orang-orang yang kau hormati. Dan kau adalah seorang raja. Kau harus berani jujur, Jaya Negara. Saya sudah berkata apa adanya, Ibunda Ratu. Saya memang hanya sekedar ingin bermain-main. Saya tidak bersungguh-sungguh. Apalagi untuk berbuat tidak senonoh. Syukurlah. Kalau kau memang berkata dengan jujur. Tapi seandainya kau berdusta, mudah-mudahan para dewata tidak memberkatimu. Tunggadewi? Iya, Ibu Ratu. Kau mengatakan bahwa Jaya Negara ingin mengambilmu menjadi istri. Apa benar dia berkata demikian? Uh, benar, Ibu Ratu. Bahkan Kanda Prabu mengatakan bahwa dia juga ingin mengambil istri Dinda Raja Dewi. Tidak, tidak. Itu tidak benar. Kau memfitnah aku, Tunggadewi. Benar, Ibunda Ratu. Setelah keluar dari Puri Manganti, Kanda Prabu datang ke Puri Madukara. Ah, dia juga ingin berbuat tidak senonoh kepada hamba. Ah, untung Ibu Indraswari segera datang. Apakah dia juga bermaksud mengambilmu menjadi istri Raja Dewi? Iya, Yunda Tunggadewi. Ah. Dia berkata bahwa sangat disayangkan kalau kecantikanku jatuh ke tangan orang lain. Ah, dia sendiri yang akan memiliki kecantikanku. Oh, dusta, dusta. Kalian ini bicara apa? Aku hanya main-main. Aku tidak bersungguh-sungguh, Raja Dewi. Oh, kurang ajar. Adik-adikku telah memfitnah aku. Diamlah, Jaya Negara. Ah. Sekarang kau tidak bisa menyangka lagi. Kau tidak bisa menutup-nutupi perbuatanmu yang tidak pantas. Kau tidak bisa menyembunyikannya di depan kami. Orang-orang yang harus kehormati. Sungguh-sungguh memalukan. Menjijikkan. Alergi, migrain, persendian pegal, rematik, gangguan jantung, ambeien, sakit pinggang, bahkan gangguan ginjal. Cukup dengan 5-10 tetes Empro satu kali sehari diminum sebelum tidur. Empro juga mampu menghambat pertumbuhan sel kanker, membunuh sel kanker, dan melakukan regenerasi sel yang rusak. Aturan pakainya 10 tetes setiap kali minum, 3 kali per hari. Berdasarkan pada telaah komposisi Empro dan pengalaman pengguna, anjuran ini memang tidak untuk menggantikan nasihat dokter atau ahli kesehatan lainnya. Empro akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh sehingga dapat mengoptimalkan proses metabolisme. Buktikan manfaat Empro di setiap tetesnya. Empro, Empro, Baca aturan pakai. Kelakuanmu ini sangat menjijikkan Jaya Negara. Oh, anakku Jaya Negara. Kenapa kau berbeda? Kau tidak kasihan pada ibu kandungmu ini, Jaya Negara. Tenanglah, Dinda Indraswari. Marilah kita selesaikan persoalan ini secara baik dan terbuka. Hati saya sedih, Yunda Tribuana. Mengapa Jaya Negara sampai hati berbuat seperti ini? Sudahlah, jangan menangis. Kalau memang Jaya Negara berbuat hal-hal yang tidak pantas, kita wajib memperingatkannya. Jaya negara, apa sebenarnya yang kau inginkan? Pikiran apa sebenarnya yang bercokol di dalam kepalamu? Sayang sekali, kau masih muda. Seharusnya kau banyak belajar agar bisa memerintah negeri ini dengan lebih baik. Tapi apa yang kau lakukan Justru sebaliknya. Kau malas belajar, maunya hanya bersenang-senang saja. Kau hanya pandai mencurigai orang. Dan sekarang, kau melakukan perbuatan yang sangat rendah. Perbuatan mana yang orang dari golongan sudra sendiri tidak akan pernah melakukannya. Kau mencurigai calon adik-adik iparmu kemudian mengurung Tungga Dewi dan Raja Dewi. Lalu kau ingin mengawini mereka, adik-adikmu sendiri. Coba, apakah ini perbuatan seorang manusia? Maaf, Ibu Ratu. Saya tidak mau bicara soal ini lagi. Oh, Maaf. Negara. Mau kemana kau? Saya adalah raja di sini. Saya menghormati Ibu Ratu Ibu Indreswari dan semuanya yang ada di sini. Tapi tidak seorang pun saya biarkan mengganggu kekuasaan saya. Jaya Negara, kau memang bersalah. Kau wajib mendengar teguran. Kau wajib mendengarkan peringatan. Saya tidak membutuhkan teguran dan peringatan. Saya akan melakukan apa yang terbaik untuk diri saya sendiri. Maaf, saya harus pergi. Prabu negara bergegas meninggalkan ruangan Kaputren, Raja Muda itu nampak gusar. Dia tidak senang mendapat peringatan ataupun teguran, sekalipun dari orang-orang yang sangat dihormatinya. Ibunda Ratu kelihatan sedih. Beliau menyuruh Putri Tunggadewi dan Raja Dewi mendekat. Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Iya, Ibunda Ratu. Kalian tidak perlu khawatir. Kami semua akan mengawasi kalian. Kalau memang Jaya Negara nekat melaksanakan niatnya yang tidak senonoh, kami juga tidak akan tinggal diam. Iya, Ibu Ratu. Kami akan menuruti segala perintah Ibunda Ratu. Uh, kami percaya kebijaksanaan Ibu Ratu. Maafkan kesalahan putraku, Yunda Tribuana. Aku sendiri tidak mengerti mengapa Jaya Negara sampai hati berbuat seperti ini. Kau jangan berkecil hati, Dinda Indraswari. Kami akan mengawasi putramu. Aku juga minta maaf kepadamu, Yunda Raja Patni. Maafkan kelakuan Jaya Negara atas perbuatannya terhadap putri-putrimu. Tidak apa, Dinda Indreswari. Jaya Negara bukan hanya menjadi tanggung jawabmu. Benar apa yang dikatakan Dinda Raja Patni. Jaya Negara bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinda Indraswari melainkan menjadi tanggung jawab kita semua. Kita pernah mengasuh Jaya Negara sejak masih anak-anak. Jaya Negara sudah menjadi seperti anak kita. Kita wajib memimpinnya, menegurnya jika berbuat salah. Kita wajib memberinya peringatan supaya Jaya Negara mampu berdiri sebagai seorang raja yang bijak. Sudahlah. Mudah-mudahan peristiwa ini tidak akan terulang lagi. Mudah-mudahan Jaya Negara kembali sadar. Kita berdoa saja pada Dewata Agung. Marilah kita bakar dupa dan kita panjatkan puji-pujian agar Dewata Agung memberkati kita semua. Mudah-mudahan Majapahit dijauhkan dari malapetaka. Ampun Gusti Prabu. Hamba sudah datang menghadap Gusti. Apakah ada sesuatu yang penting? Hatiku sedang risau, Yang Patih. Pikiranku kacau. Baru saja terjadi kekeran di istana Kaputren. Ada persoalan apa, Gusti Prabu? Aku sudah melaksanakan usulmu, Eyang Pati. Tungga Dewi dan Raja Dewi sudah kutarik kembali ke Majapahit. Tapi kemudian pikiranku menjadi berkembang. Ya, memang benar apa yang kau katakan, Eyang Pati. Kalau Tungga Dewi dan Raja Dewi menikah dengan laki-laki lain, dan akhirnya aku mempunyai adik-adik ipar. Hal itu bisa menjadi batu sandunganku memerintah negeri ini. Kekuasaanku bisa terancam bahaya. Benar itu Gusti Prabu. Memang begitulah. Kehadiran adik-adik ipar besar kemungkinan mengganggu kekuasaan Gusti Prabu sendiri. Lalu aku mempunyai pikiran demikian, Yang Pati. Ya, ya. Bagaimana Gusti Prabu? Kalau aku tidak ingin melihat adik-adikku jatuh ke tangan laki-laki lain, mengapa aku tidak mengawini mereka sendiri? <laughs> Itu suatu gagasan yang sangat baik, Gusti Prabu. Dan hamba kira hal itu bisa Gusti Prabu laksanakan. Jadi yang pati setuju kalau aku mengawini Tungga Dewi dan Raja Dewi? Kalau memang Gusti Prabu Jaya Negara ingin melestarikan kekuasaan Paduka, maka dengan sendirinya gagasan itu merupakan gagasan yang cemerlang. Gagasan itu sudah seringkali dilakukan oleh para saudagar kaya dari golongan Waisya. Mereka tidak ingin kekayaannya jatuh ke tangan orang lain, ke pihak-pihak luar. Karena itu mereka seringkali menempuh cara ataupun siasat seperti itu. Mereka mengawinkan anak-anak mereka dengan keponakan sendiri ataupun dengan famili-famili yang lain. Menurut pendapat hamba, sekalipun gagasan itu sudah kuno, tapi masih dapat dimanfaatkan Gusti Prabu. Tapi keinginanku ternyata tidak berjalan dengan mulus, Yang Patih. Ibunda Ratu, ibu kandungku sendiri, ibu Mahadewi dan ibu Pratnya para mitra, nampaknya tidak setuju. Mereka menolak keinginanku dengan tegas. Bagaimana dengan adik-adik, Putri Dewi dan Raja Dewi sendiri? Apakah mereka juga menolak? Ya, mereka menolak. Mereka tidak bersedia kuambil menjadi istri. Bahkan mereka mengadukan perbuatanku kepada Ibunda Ratu. Akhirnya aku dipanggil menghadap dan diadili. Mereka semua mencemooh perbuatanku. Bagaimana ini, Yang Pati? Apa yang harus kulakukan sekarang? <laughs> sabar, Gusti Prabu. Kalau mempunyai keinginan harus sabar. Jangan terburu nafsu. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Ingatlah kata pepatah. Sedikit-sedikit akhirnya menjadi bukit. Karena itu Gusti Prabu, Gusti Prabu harus bisa mengendalikan diri. Janganlah menggunakan cara-cara yang kasar. Kalau Gusti Prabu dapat sabar, Hamba yakin keinginan Gusti Prabu akan tercapai. Itulah saran hamba. Thank you. <clears throat> apa kabar Mbak Yu? Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Ada apa lagi toh? Saya sendiri migrain nggak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matung maten. Sawah jadi terbengkalai. Anaknya mahnya sering kambuh, sering gak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam, wes. Walam, Mbak Yu. Wes tahu Empro toh? Obat tetes mangga tabro biotik begitu. Apa kuy? Lah ya wes, cepet beli Empro mengatasi berbagai macam penyakit, Mbak Yu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, fungsinya Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Prabu Jayanegara memanggil Ramapati untuk diajak bicara mengenai keinginannya memperistri Putri Dewi dan Raja Dewi. Sang Ramapati tersenyum penuh arti. Pejabat kerajaan yang sudah lanjut usia itu manggut-manggut dan dia mengatakan setuju dengan rencana Sang Prabu. <laughs> Itu gagasan yang sangat bagus, Gusti Prabu. Hamba setuju. Hamba mendukung gagasan Paduka. Tapi bagaimana dengan Ibunda Ratu dan yang lain? Nampaknya mereka tidak setuju. Tinda dewi dan Raja Dewi nampaknya juga menolak keinginanku. Tentu saja Gusti Prabu harus bersabar. Jangan terburu nafsu. Pertama kali Gusti Prabu harus dapat melunakan hati adik-adik. Jangan dikasari kalau dikasari, nanti mereka malah lari. Cobalah Gusti Prabu bersikap lembut, santun, dan ramah. Kalau Gusti Prabu sudah berhasil mendekatinya dan merebut hatinya, hamba kira keinginan Gusti Prabu akan tercapai. Dan Ibunda Ratu serta yang lain tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Itulah saran hamba. Tapi yang Pati, apakah mengawini adik sendiri itu bukan suatu perbuatan yang sangat tercela yang Pati? Bagaimana kalau sampai rakyat tahu? Gusti Prabu mempunyai kekuasaan yang sangat besar untuk menutupi semua ini. Rakyat pasti tidak akan tahu. Mereka kan berada di luar istana. Mereka tidak mungkin bisa mengintip tembok benteng dan melihat apa yang terjadi di istana Paduka. Percayalah, Gusti. Sekalipun akhirnya rakyat tahu, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pasti akan takut berhadapan dengan kekuasaan Gusti Prabu Jaya Negara. Hmm, ya. Yeah. Baiklah, Yang Pati. Aku akan menuruti segala nasihatmu. Baiklah, aku akan berusaha mendekati adik-adikku. Mudah-mudahan aku segera bisa melunakkan hati mereka. perlahan-lahan mengembangkan jubahnya yang gelap menyelimuti bangunan-bangunan istana Majapahit. Puluhan prajurit berjaga-jaga di sepanjang dinding istana Kaputren. Sebagian berkumpul di depan pintu gapura, sementara yang lain secara bergiliran mengadakan ronda. Semuanya bersenjata lengkap, semuanya dalam keadaan siaga. Mendadak, nampak dua bayangan melompati dinding istana Kaputren berhenti sejenak di atas dinding, kemudian merosot ke bawah. Hei, siapa itu? Siapa itu? Ada apa? Ada apa? Oh, aku melihat dua bayangan melompat di dinding istana Kaputren. Ah, dua bayangan? Iya. Di mana? Di sini. Aku sempat melihat mereka dan langsung berteriak. Hmm. Mereka kemudian lenyap di balik dinding. Wah, oh, pasti pencuri. Ayo kita gerbek saja. Ah, tunggu dulu, tunggu dulu. Jangan-jangan kau salah lihat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku dapat melihat bayangan itu dengan jelas. Aku sempat berteriak. Apakah aku bisa mempercayai kata-katamu? Aku benar-benar melihatnya. Untuk apa aku berdusta? Ah, kalau kau tidak mau percaya, ya sudah. Tapi kalau sampai nanti terjadi apa-apa, jangan salahkan aku. Kalau sampai nanti Tuan Raudeng marah, kita semua akan celaka. Baiklah, baiklah. Katakanlah kau benar melihat bayangan itu. Kita tidak bisa langsung menggerebek istana Kaputren. Kita tidak bisa berbuat selancang itu. Kalau sampai ternyata kau salah lihat, kita semua pasti akan kena hukuman sebab kita telah mengganggu suasana istana Kaputren. Ah, Ah, sekarang begini saja. Sebaiknya kita lapor kepada Tuan Rawedeng. Biarlah Tuan Rawedeng yang memutuskannya. Memang benar apa yang dikatakan prajurit jaga itu dua bayangan melompati dinding istana Kaputren. Dan sekarang dua bayangan itu sudah bersembunyi di balik remang-remang pohon katimang. Mereka adalah Cakra Dara dan Kuda Merta. Celaka di Kuda Merta. Ada seorang prajurit melihat kita. Kita sudah terlanjur berada di tempat ini, Kakang Cakra Dara. Kita tidak bisa mundur lagi. Lihat di Kuda Merta. Ya. Bukankah itu Niniluh Jinggan? Oh, iya. Benar. Kita bisa meminta tolong Nini Lucinggan untuk mempertemukan kita dengan Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi. Cakra Dara dan Kuda Merta melangkah mengendap-endap menghampiri Nini Lucinggan. Nini Lucinggan terkejut karena tiba-tiba di depannya sudah berdiri dua orang laki-laki. Oh, Tuan. Tuan Cakradara. Tuan Kuda Merta. Jangan keras-keras loh. Kami ingin segera bertemu dengan Dinda Tunggal Dewi dan Raja Dewi. Tuan berani sekali. Ada banyak prajurit berjaga-jaga di luar dinding istana Kaputren. Bagaimana Tuan bisa masuk? Kami berhasil memanfaatkan kelengahan mereka, loh. Sekarang kau lihat sendiri. Kami sudah berada di sini. Baiklah, Tuan tunggu sebentar. Saya akan melihat apakah Dayang-Dayang dan Emban sudah masuk ke ruangan tidurnya masing-masing. Luh Jinggan segera melangkah pergi. Sementara cakra Cakradara dan Kuda Merta menunggu dengan cemas. Mereka bersembunyi di balik tanaman-tanaman hias, dalam keremangan cahaya lampu yang menempel pada dinding puri. Tak lama kemudian Luh Jinggan sudah kembali lagi. Rupanya mereka semuanya sudah masuk ke ruangan miliknya masing-masing, Tuan. Mari, mari saya antarkan Tuan menemui Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. tidak menyadari bahaya itu, Kakang. Dinda Tunggal Dewi, aku sudah tidak tahan lagi, Dinda. Aku tidak bisa belajar dengan tenang di pusat pendidikan calon tanda. Aku sangat merindukanmu. Janganlah seperti bocah remaja, Kakang. Gunakanlah akal sehatmu sedikit saja. Jadi kau keberatan aku mengunjungimu? Ada dua hal yang membuatku tidak setuju. Kau mengunjungiku di Puri Manganti, Kakang Cakradara. Pertama, aku takut menjadi pergunjingan para emban dan dayang-dayang. Dan kedua, aku takut kehilangan kau. Aku sangat mencintaimu, Dinda Tunggadewi. Aku tidak bisa lama-lama berpisah denganmu. Hatiku selalu resah. Kakang Cakradara, cinta harus dipupuk dengan hati-hati dengan niat yang suci. Cinta harus dipupuk dengan suasana penuh sopan santun. Jangan seperti ini. Aku malu, Kakang Cakradara. Aku malu kalau sampai orang-orang berkata bahwa seorang putri Majapahit telah menyembunyikan laki-laki di dalam purinya. Dinda Tunggal Dewi. Alergi, migrain, persendian pegal, rematik, gangguan jantung, ambeien, sakit pinggang, bahkan gangguan ginjal. Cukup dengan 5-10 tetes Empro satu kali sehari diminum sebelum tidur. Empro juga mampu menghambat pertumbuhan sel kanker, membunuh sel kanker, dan melakukan regenerasi sel yang rusak. Aturan pakainya 10 tetes setiap kali minum tiga kali per hari. Berdasarkan pada telaah komposisi M-Pro dan pengalaman pengguna, anjuran ini memang tidak untuk menggantikan nasihat dokter atau ahli kesehatan lainnya. M-Pro akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh sehingga dapat mengoptimalkan proses metabolisme. Buktikan manfaat M-Pro di setiap tetesnya. M-Pro, M-Pro membaca aturan pakai. Aku sudah berjalan menempuh bahaya. Dan semua ini aku lakukan karena aku sangat mencintaimu. Aku ingin sekali bertemu. Tapi mengapa kau berkata sekejam ini? Kakang Cakradara, aku juga sangat mencintaimu. Tapi aku harus menahan diri, Kakang. Kita adalah orang-orang terpandang. Aku seorang putri. Dan kau seorang pangeran kahuripan. Kita harus menjaga nama baik kita, Kakang. Jangan berbuat sembrono. Dan jangan hanya menuruti perasaan. Sementara perasaan itu menuntun kita ke jalan yang salah. Baiklah. Kalau begitu, aku akan kembali saja. Selamat malam, Dinda Tunggadewi. Tidurlah dengan nyenyak. Maaf, karena aku telah mengganggu ketenanganmu di puri ini. Kakang Cakradara, Kau marah padaku? Oh, tidak. Aku menyesal telah membuatmu kecewa. Kau jangan salah paham, Kakang. Bukannya aku tidak senang kau datang. Tapi kedatanganmu sungguh-sungguh tidak tepat. Tidak tepat dan berbahaya, Kakang. Aku tidak ingin kehilangan kau, Kakang Jagadara. Baiklah, aku mengerti. Aku dapat memahami perasaanmu. Aku memang selalu terburu nafsu. Maafkan aku, Dinda Tunggadewi. Tapi memang sebaiknya aku segera pergi. Tunggu, Kakang Cakradara. Ada satu hal yang ingin kusampaikan kepadamu. Mudah-mudahan kau tidak terkejut mendengarnya. Putri Tunggadewi kemudian menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Bahwa sang Prabu Jaya Negara telah berbuat tidak senonoh dan bermaksud mengambilnya menjadi istri. Cakradara tersentak. Sesaat lamanya dia berdiam diri, seolah-olah dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan kekasihnya. Kanda Prabu Jaya Negara akan mengambilmu menjadi istri. Tidak mungkin. Ah, itu telah dikatakannya sendiri kepadaku, Kak. Itu perbuatan gila. Iya. Barangkali memang Kanda Prabu sudah gila. Sudah tidak waras otaknya. Aku sendiri heran heran bercampur sedih. Ibunda Ratu, Ibu Raja Patni, Ibu endraswari dan ibu-ibu yang lain juga merasa gelisah. Mereka semua mengutuk niat busuk Kanda Prabu jaya negara. Tapi nampaknya, Kanda Prabu jaya negara tidak bisa diberi peringatan. Kau sendiri bagaimana, Dinda Tunggal Dewi? Apa maksudmu, Kakang? Ya, Barangkali kau bersedia menjadi istri saudara tuamu sendiri. Kakang Cakradara. Oh, kaukah yang berkata seperti itu, Kakang? Kau sampai hati berkata seperti itu? Uh, oh. Maafkan aku, Dinda tindak Dewi. Jangan salah mengerti. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Tapi aku juga tidak tahu isi hatimu. Aku seorang putri kerajaan. Aku putri Ramanda Prabu, Kertaraja Sajaya Wardana, pendiri kerajaan Majapahit ini. Aku harus menjaga nama baikku. Nama baik Ramanda Prabu. Nama baik ibu kandungku. Nama baik negeri ini, Kakang aku juga harus menghormati para dewa yang mengatur kehidupan manusia. Aku harus menghormati tatanan di dalam masyarakat. Kalau aku sampai bersedia menjadi istri Kanda Prabu Jaya Negara, oh, apa yang akan terjadi di negeri ini? Oh, barangkali langit akan runtuh Gunung-gunung akan menggelegar membutakan api. Alam semesta akan rusak binasa. Para dewa akan murka. Rakyat akan menangis terseduh-seduh. Angin ribut akan merusakkan pohon-pohon. Dan bunga-bunga akan menjadi layu. Karena seorang putri kerajaan Majapahit telah melakukan perbuatan yang sangat kotor kotor dan tercela. Oh. Maafkan aku, Dinda Tunggal Dewi. Aku percaya bahwa kau akan tetap teguh pada pendirianmu. Bahwa kau mampu memilih jalan yang bijaksana. Kanda Prabu Jaya Negara lah yang tidak senonoh. Raja berhati busuk. Semoga para dewa mengutuk perbuatannya. Dan semoga para dewa memberkati orang yang berkehendak baik. Semoga para dewa melestarikan tali percintaan kita, Kakang Jagradara. Begitulah yang kita harapkan, Dinda Tunggadewi. Baiklah. Aku akan segera pergi. Aku mohon pamit, Dinda Tunggadewi. Jagalah dirimu baik-baik. Hati-hati, Kakang Jagradara. Puluhan prajurit tangguh dikerahkan menjaga dinding istana kaputrian ini. Kalau sampai kalian tertangkap, Kanda Prabu Jaya Negara pasti tidak akan mengampuni kalian. Siapa itu? Hamba Tuan Putri, Niniluh Jinggan. Ah, ada apa, lu? Ampun, Tuan Putri. Tuan Rawedeng dan prajurit-prajurit Majapahit masuk istana Kaputren. Mereka bermaksud menggeledah istana Kaputren. Sekarang mereka sedang menggeledah di tempat lain. Tapi barangkali sebentar lagi mereka akan sampai kemari. Oh, kalau begitu, aku harus segera pergi. Selamat malam, Dinda Tunggadewi. Tunggu, kakak. Jangan lewat depan. Kau bisa tertangkap. Benar, Tuan Cakradara. Beberapa orang prajurit berkeliaran memeriksa rumpun-rumpun tanaman hias. Bahkan seorang emban telah diseret dan dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan kasar. Sebentar lagi mereka pasti sampai kemari. Lebih baik Tuan Cakradara mengambil jalan belakang. apa kabar Mbak Yu? Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Ada apa lagi toh? Saya sendiri migrain gak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok kumat maten. Sawah jadi terbengkalai. Anaknya mahnya sering kambuh, sering gak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam, wes. Walah Mbak Yu, wes tahu Empro toh? Obat tetes mah mangga probiotik gitu. Apa kui? Lah ya wes, cepet beli Empro mengatasi berbagai macam penyakit Mbak Yu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes ya buktinya menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. menyeberangi ruangan puri. Cakradara dan Luh Jinggan mengiring di belakangnya. Tak lama kemudian, mereka sudah sampai di depan pintu butulan. Di balik pintu butulan, ada banyak tanaman perdu dan suasana sunyi serta gelap. Nah, kau bisa lewat jalan ini, Kakang Cakradara. Jalan ini menuju ke sudut dinding istana Kaputren. Terima kasih, Dinda Tunggadewi. Tapi Bagaimana dengan adik kuda merta? Tuan kuda merta sudah menunggu di bawah pohon katimang, Tuan. Hamba sudah lebih dulu memberitahu beliau. Baiklah. Aku pergi, Dinda Tunggal Dewi. Sekali lagi, jagalah dirimu baik-baik. Kau juga harus berhati-hati, Kakang jakradara. Jangan sampai prajurit-prajurit menangkapmu. Jakradara kemudian melompat dan tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohon perdu. Putri Tunggal Dewi menarik nafas panjang sesaat. Wajahnya membayangkan rasa cemas. Cemas bercampur sedih. Dewi kembali melangkah ke arah Puri Manganti, diiringi Luh Jinggan. Sementara itu Cakradara terus berjalan mengendap di sela-sela rumpun tanaman perdu. Tak lama kemudian, dia sudah sampai di bawah pohon katimang. Nampak sebuah bayangan berdiri di bawah pohon, berdiri dengan gelisah. Kakang Cakradara? Iya, aku. Kita harus segera pergi dari sini, Kakang. Prajurit-prajurit Majapahit menggeledah istana Kaputren. Untung Nini Luh Jinggan segera memberitahuku. Mungkin ada seorang prajurit yang mengetahui kehadiran adik Kuda Merta. Nasib kita malam ini kurang beruntung, Kakang Cakradara. Kita bisa tertangkap. Jangan putus asa. Kita harus berusaha meloloskan diri. Ya. Kalau perlu, kita harus bertarung dengan prajurit-prajurit Majapahit itu. Ayo adik kuda merta. Cepat naik ke atas dinding. Mumpung mereka belum sampai kemari. Cakra darah segera mencengkeram batang tanaman menjalar dan dia naik ke atas dinding istana Kaputren. Kuda merta merambat di bawahnya. Mereka bergelantungan dan merangkak semakin lama semakin tinggi. Akhirnya mereka tiba di atas dinding benteng. Tidak ada seorang pun prajurit di sini. Ya. Lihatlah. Kita bisa turun sekarang, Kakang Cakradara. Cakradara dan Kuda Merta sudah berada di atas dinding istana Kaputren. Mereka diam sesaat lamanya, menunggu saat yang baik untuk turun. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri Cakra Cakradara dan Kuda Merta? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.